Itu Ansar tuh. Fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibai. Dia lihat Rasul, dia lihat sahabatnya dua. Bukakan dan Umar. Sumaga kemudian dia berkata, Alhamdulillah ma ajidul yauma akrama adiyaban minni. Segala puji bagi Allah, aku tidak mendapatkan hari ini sepaling mulia tamu. Ya. Maknanya, wah, Alhamdulillah, kamu yang paling mulia dan Dirahkan saya. Ya. Pantalaga. Lalu dia berangkat, Abi bi'izkin Bihi busur. Dia datang lagi bawa sekran, sekrenceng. Kalau buah-buahan apa sih? Hah? Serenceng. Serenceng ya? Serenceng busrun. Korme yang masih apa itu? Nah, masih mengkel. Nah, nah, Watamarun yang udah matang. Warutabun rutab. Ya, bawah. dek. Kulu. Ayo makan disediain. Wa khazal mudya. Itu orang ambil pisau mau motong apa ya? Kambing. Disediain korma, dia ambil pisau mau ke belakang motong kambing buat nyajiin Rasulullah Kata Rasulullah, "Fagalalahu Rasulullah SAW, iya wal halum." hati-hati nih susunya peresan susunya maknanya susunya diperas dulu gitu peras dulu nanti baru dipotong kan ini supaya susu bisa diminum iya. yang udah udah udah dipotong baru pros jangan ya. jadi pros dulu supaya ntar udah dipros susunya ada potong Badada ala um fa'agalu al syar wa al izqi wa syaribu wa syarabu lalu disembelih buat mereka, buat Rasulullah dan sahabat. dulu makan mereka. Minasyad, bareng-bareng makan daging kambing. Wa minal ilqi, dari apa tadi? Serenceng yang hormat tadi itu. Wa syarubu, minum susu. Wah, udah nikmat makanan itu. Ya. Nikmat idam lah. Sepaling bagus sayuran, ya enggak. Enggak. 40 hari nggak makan daging, goswatul golok. Keras hati. Tapi 40 hari betul-betul makan daging, suul khuluk. yeah, jelek perangannya, dari tinggi, ngamuk mulu. Ya, yeah. nah, ini mabal ulama. Kalau 40 hari nggak kena daging, goswatul golok. Jadi hati keras. Rasulullah makan daging kambing, tapi nggak boleh kalau tapi nggak boleh 40 hari berturut-turut suul khuluk ini jadi perangai kita buruk ya. Dari tinggi ya temperamennya tinggi. Mutar-mutar areh. Falamma anshada'u wa rawu. Tatkala kenyang hilang dahaganya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar kepada Abu Bakar dan wallazi nafsi biyadihi لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم Demi Allah yang diriku ada dalam kekuasaannya. Sungguh kalian bakal ditanya ini nikmat. Kan nikmat tuh. Makan korme, kambing, minum susu, nikmat. Nih bakal ditanya nanti. Ya, di hari kiamat yang mengeluarkan kamu oleh lapar, lapar keluarin kamu dari rumahmu. sumalam tarji'u, kemudian enggak kembali hatta asabakum hadzan na'im. Ya sehingga datang nikmat kepada kalian. Keluar lapar, pula kenyang, dapat nikmat. ditanya lu. <laughs> Makanya kita kan kalau dapat nikmat begitu syukurin Allah. Ya. Alhamdulillahilladzi bi bi بنعمته تتم الصالحات نعمة kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengelapari dirinya, dia lapari dirinya, bukan bukan kesusahan bukan, karena ada hadisnya, bukan kesusahan lagi, emang sengaja lapari diri. Itu disebut juhud. Tawarin gunung, ditawarin ini, enggak mau. Memang lapar. Kalau Rasulullah mau, kata Aisyah. Kalau Rasulullah mau, Rasulullah bisa makan apa aja. Ya. Wa ya'simu ala batnihi hadar min al-tu. Wa qad mafatih al-khazain al Rasulullah mendingan diganjal perutnya batu. Ada kata diikat. Ya, pakai angkin dia pakai kelihatan gendut. Padahal diberikan, ditawarin. Wa qad utiyat mafatihal khazainil ardiyah. Dikasih kuncinya harta dunia. Tinggal buka aja mau apa Tapi nggak mau. Hmm. Emang dia mau lapar. Emang dia mau. Ya. Itu yang disebut juhur Itu yang disebut uh, apa namanya nyari kenikmatan dengan lapar. Kalau orang miskin emang ketiadaan emang kepaksa yang ya, nggak makan dua tiga hari kenapa nggak makan nggak punya pape, kepaksa ini ya. kalau ada lembat puas-puasnya bukan begitu maksudnya Rasulullah lapar jadi jangan samain laparnya Nabi dengan laparnya orang-orang miskin kalau orang miskin dia memang lapar emang nggak punya kalau Nabi kalau ini mau kan berarti hebat ya iya dong Nabi sami orang miskin, Nabi miskin, susah, lapar. Jangan, jangan begitu bahasa kita. Kalau mau kaya, Nabi bisa. Kalau mau makan, tapi nggak mau. Emang sengaja laparin dirinya. Biar selalu sayang orang lapar. Kalau dia mau, dia mau lebih dari Nabi Sulaiman bisa. Dia mau lebih dari Nabi Sulaiman bisa. Makanya di puasa Nabi lapar tiga hari betul-betul Kadang-kadang tiga hari betul-betul lapar. Cuma minum air doang. Ya, padahal kalau mau bisa. Tapi ini sengaja laparin sampai tiga hari. Ada umatnya lapar sampai 16 tahun, 16 hari. Ada yang bu ada yang sebulan, ada yang dua tahun. Cuma makan minum air doang. umat ini. Padahal dia bisa, cuma dia ngikutin Rasulullah. cuma kalau ditanya, kok berarti bertentangan dengan syariat Nabi nggak pernah lewat dari tiga hari? Ya, nggak nggak bertentangan. Ketika mereka mengatakan kan diminum juga, bukan niat dipuasa. Ngapain di? Kalau ditanya kenapa yang lapar diri sampai kuat ibadah? Emang yang bikin kuat ibadah makanan, minuman. Malaikat nggak makan nggak minum, ada mikul aros. Ya, yeah. nggak makan nggak minum mikul aros. Dari mulai Cipayung sampai ya hari kiamat, mikul aros nggak makan nggak minum. Yang ngangkat gunung Uhud, eh gunung apa? Uh, yang, hah? Yang Nabi disambut di mana? Sampai Toib. Toib yang angkat gunung Toib. Hmm. Malaikat. Sampai makan kagak. Jadi kekuatan itu disebut kekuatan rohani. Ya. Kalau kita belum nyampe ke situ. Perut lapar mesti makan. Wal Bukhari an Ibrahim an Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf an Ali dan Bukhari meriwayatkan dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf an abihi dari bapaknya. Ibrahim dari bapaknya, bapaknya Abdurrahman bin Ata bi amin. Dia pernah dikasih didatengin makanan wa kana saiman, dia lagi puasa. Ya, dikasih makanan dia lagi puasa. Bagala lalu dia berkata, "Kutila au tuwfiya Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni." Dibunuh atau wafat Mus'ab bin Umair. Perang Uhud wafatnya ini. Itu lebih baik daripadaku. Ya. Falam yujad lahu ma yukabbinu fihi. Padahal dia waktu meninggal dunia enggak enggak didapetin buat dia sesuatu yang bisa kapanin, ya nutupin illa burdatan, melainkan selimut. Enggak ada kain kapan, tutupnya pakai selimut. In ghutiya biha ra'su badat rijlahu. Kalau ditutupin palanya nongol kedua kakinya. Selimut pas-pasan. Tutupin pala kakinya kelihatan. Tutupin kaki pala kelihatan. Ngepas. Gugur mati syahid. Tetapi nggak didapetin kain. Cuman selimut yang pas-pasan. Mau tutupin pala, bungkus pala, kakinya nongol. Mau bungkus kaki, pala ini kelihatan. Kan susah banget cuma mak almarhum. Hmm. Ya. Wa in ghafiya rijlahu bada rasahu. Rasu. Bada rasu. Kalau ditutupin kedua kakinya kelihatan kepalanya. Hmm. Summa busita lana minad dunya ma busita. Kalau kita lihat dihamparin dunia begini-begini banget. Kalau kita bilang, oh dunia kita datang. Padahal mus'ab waktu mati kapanin aja susah tutupin pale kaki nomo, tutupin kaki pale bisa katanya ya atau dia pengarang ini berkata tidak ada apa, keraguan gitu ya. Di dalam riwayat ada mengatakan busita, ada mengatakan ortina minat ma ortina. Yes. Kita diberikan dari dunia apa-apa yang diberikan kepada kita. Gad khashina antakuna hasanatuna Gad anjilat lana. Saya tak kami khawatir bahwa adalah kebaikan kita ini sungguh terburu-buru atau cepat bagi kita. Ya. Karena orang kalau menginginkan sesuatu itu yang cepat Allah kasih. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu. Ya. Siapa orang yang berkeinginan sesuatu yang datangnya Jumi ini cepat, ajilah. Kata Allah kami kasih buat dia. Tuma ja'ala yabki hatta tarajat Kemudian dia nangis. Orang kasih makanan malah nangis. Nangis. Ya. Hatta tarakat ta'am sehingga dia ninggalin itu makanan. Wa an Abi Hurairah qala lagat ra'aituni Wa inni la akharru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Maghsyian 'alayya. Dan Bukhari juga meriwayatkan dari Abi Hurairah. Berkata Abi Hurairah, sungguh aku melihat diriku dan sesungguhnya aku tersungkur jatuh pingsan ya antara mimbar Rasul ya sampai kamarnya Aisyah antara itu ini mimbar, ini kamar. Jadi di tengah-tengah pingsannya di situ. Ya. Baghsyian ada ya, pingsan. Fayadi'ul uljai datang seseorang fayada'u rijlu fayada'u rijlahu ala aunuki. Ditaruh kakinya di tengkokku. Ada orang hampir hitam tengkok. Abu Hurairah pingsan. Iya. Ya. Di antara mimbar dan kamar Siti Aisyah jatuh di ada seorang injak aja lehernya gitu. Wa yaro majnun, dia pikir saya ini gila. Orang lapar, lebek-lebek. Dia pikir gila, injek lehernya. Ya, supaya gak ngamuk dipikir gitu. Wa bu, wa junun. Padahal aku gak gila. Wa ma bi Ya adalah aku melainkan lapar. Jadi karena lapar pingsan, orang sakit gila terjatuh tersyukur-syukur. hampir geleper karena makan lapar banget berapa hari ya makan hampir kayak orang ya, kayak orang ayah hampir ada yang injek lehernya dipikir gila padahal saya nggak gila ya saya lapar Abu Hurairah berarti laparnya kayak apa itu Abu Hurairah riwayat hadis sampai pingsan sih makanya kita kalau melihat riwayat-riwayat ini kita bersyukur Alhamdulillah ya, ya, ya. ya. Kita lapar kagak ya. Hmm. ya kalau udah baca ini jangan kenyangin deh Lapar kagak bisa jangan terlalu kenyang gitu. Makan sekedarnya ya deh Sekedar mie daging ayam gitu. Sekedar Atau sekedar kenyang وروى وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يبيت هو وأهله ليالي متتابعة ya dan riwayatkan bahwasanya Nabi SAW mabit dia dan keluarganya layalil mutatabi'at pada malam satu malam yang berturut-turut berapa malam gitu Tawiyan dalam keadaan lapar la yajiduna asya enggak ngedapetin makanan malam Berapa malam tuh? Cuman minum air, air, air. Cuman jangan dipikirin, nih, kalau dia mau bisa gitu. Eh, kalau dia mau, kan ditawarin mau. وروي أن جبريل عليه السلام ونزل نزل فقال للنبي Turun malaikat Jibril berkata kepada Nabi, Inna Allah yukrikus yukriukas salam. Allah kirim salam wa yaqulu laka. Allah berkata kepadamu, "Atuhibbu an aj'ala hadzal jabala dhahaban?" Kata Allah, "Ya Rasulullah, apakah engkau pengen nih gunung dijadiin emas? Wa yakunu ma'aka haitsuma kunta." tu gunung ikutin kemana-mana kamu ada. Kamu jalan, ikutin nih gunung. Ya. Yeah? <laughs> Bu, bukan bukan tong tare lagi bukan pengawal yang ngikutin bunuh ngikutin mau gak Allah kirim salam kata dia apakah engkau mau gunung ini jadi emas lalu lalu bersamamu kemana aja kamu berada Pak Fa'abraga sa'atan Nabi diam sejenak Nabi diam Summa gala Kemudian Nabi menjawab Ya Jibril Ad-dunya darun man la dara lahu Wa malun man la mala lahu yajma'uha man la aqla lahu. Faqala lahu Jibril, "Sabbatakallahu ya Muhammad bil qawli sabit." Nabi menjawab, "Ya Jibril, dunia ini negerinya orang yang enggak punya negeri. Dunia ini kampungnya orang yang enggak punya kampung. Maknanya apa? Orang kalau hidup di dunia di puas puasin hidup, dulu pengen akhirat, udah di sana nggak punya kampung. Ya. Yeah. Iya dong. Kalau dunia dia senang-senangnya senang lupa akhirat tang mati, apa ada negeri akhirat buat dia? Mananya nggak ada kebahagiaan di akhirat. Ya, itu maknanya dunia ini negeri bagi orang yang nggak punya negeri, kampung bagi orang yang nggak punya kampung. Wadah wamalun man Dan harta bagi orang yang nggak punya harta. Coba dia, kalau orang yang yang cinta dunia, Konotasinya atau pengertian itu berarti dia nyari dunia tapi nggak mau lempar ke dunia buat urusan akhirat. Apakah orang yang bahil hidup di dunia nggak mau infak, nggak mau sedekah, nggak mau zakat, apa itu harta bakalan jadi manfaat di akhirat? Enggak enggak, berarti nggak punya apa-apa. Nggak apa-apa. Harta sebanyak apa juga kalau dia nggak apa apa itu harta di jalan Allah. Tiga kok mati. Matinya kosong juga kain kapan doang berapa lembar tuh ya, kuburannya cuma sekian meter kali sekian meter udah tuh harta ditinggalin nggak ada harta di sana dia nggak punya harta coba yang orang dapat harta banyak sedekah infak segala macam tabungan ya tabungan ini sindiran bagi orang yang cinta dunia lupa akhirat banyak duit tapi nggak mau Gak mau buat perjuangan atau dakwah Islam syiarnya agama Allah. Makanya kita biar sedikit ada duit, impakin buat tabungan kita. Ya jama'uha man la aglalahu. Yang mengumpulkan itu duitnya orang yang gak punya akal. Kumpulin aja. Fagala lahu Jibril, semoga Allah menetapkan kamu yang Muhammad bil qauli dengan ucapan yang وروي عن الحسن البصري أنه قال رواية dari الحسن البصري bahwasanya dia بركاتة قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى من عبد البقير يوم القيامة ويعتذر الله عز وجل إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل في الدنيا إذا seorang hamba yang bagir pada hari kiamat. Ya. Yeah. Lalu dia mendapat uzur dari Allah. Allah uzurin dia, maknanya maafin dia, dia apa? Dia dikasih istimewaan. Ya, yang tadi Allah maafin. Sebagaimana seseorang maafkan orang lain di dunia. Wa yaqulu lalu Allah berkata wa izzati wa jalali. Ya orang dapat keistimewaan. Ya. Kata Allah demi kekuasaan, demi ke apa? Eh, kemuliaanku dan ketinggianku mazawaitu angkat dunia lihawani hawanika ya adalah bukannya aku palingkan daripadamu dunia karena untuk menghinakan engkau atasku jadi jangan ukur orang miskin itu, ini orang miskin berarti Allah hinain dia jangan. Jadi kemiskinan itu bukan merupakan satu tanda kehinaan Allah buat seseorang. Bisa sebaliknya. Ya. Yeah. Bisa sebaliknya. Orang miskin itu bisa aja dia karena disayang Allah. Yeah. Tapi kalau dia udah fakir, kemudian gak disayang, itu namanya fakir keparat. Bukan fakir melarat. Ada kan yang model begitu. Susah tapi gak disayang Allah. Jadi kesusahannya itu malah membuat dia jauh dari Allah. Namanya orang susah, bayangkan. Wajib nggak mau, hatinya jahat. Oh, maksiatnya udah miskin, maksiat. Jauh dari Allah. Ya. Nah, itu namanya miskin keparat. Dirinya susah di akhirat. Tapi ada orang miskin ngaji, rajin, puasa Senin, Kamis rajin, puasa Ramadan apa lagi, sebayangnya nggak kurang. Nempel di masjid atau di musola ibadah, pada susah hidupnya. Itu berarti orang kekasih Allah benar itu. Nah yang model begitu tuh. Yang modal begitu nanti kata Allah, aku palingkan dunia darimu bukan karena hinanya kamu, ya, dariku. Atas kita, justru karena Allah muliakan dia. Sebagaimana orang sakit disuruh pantang, ya. Orang sakit kan dijauhin ya, dari yang bahaya. Orang sehat boleh mandi, orang sakit ya yang dimandiin mampus. Oh, dia mandiin. Ya, ya. Disuruh jangan mandi, jauhi dari air. Ya. Tapi udah sehat, minum tu air. Walakin lima adat laka minal karamati wal fadilah. Akan tetapi karena aku nyediain buat kamu kemuliaan dan fadilah. Dulu di dunia itu miskin bukan lantaran ente hina di mataku kata Allah. Bukan. Tapi maksudnya aja. Aku siapin buat kamu kemuliaan dan fadilah. Mana kemuliaan fadilah? Itu orang disuruh nyari. Ente cari orang yang biasanya ngasih makan ente. Ame kasih pakan ente di dunia cari. Itu orang bagel. Ame nyingkep-nyingkep ya. Ini gini ya Allah yang dulu nolong saya kasih makan, kasih pakaian. Tarik, tarik, sorge. Jadi orang kaya ditolong orang fakir yang ngasih ikhlas. Yeah. Ya. Oh, nanti Allah kasih ke lo cari orang yang nolong lo di dunia. Orang pagi dikasih kemuliaan iya. dan keutamaan untuk nyari orang-orang kaya yang selalu nolong dia di dunia. Tarik, tarik tangannya, ayo masuk surga. Padahal orang kaya amalnya kurang. Tapi karena karamah dan fadilah yang berikan Allah kepada orang fakir, dia nolongin orang kaya. Penting enggak ya Allah, malah hinain saya. Oh enggak cuekin. Ya udah. Hah? Dia dalam hadis Nabi mengatakan, Inna Allah fi auni abdihi maka abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong hambanya selama hambanya itu nolong saudaranya. Oh ya abdi ila hadis subuh Itu keluar. Eh hambaku yang miskin tadi. Ke barisan. Disuruh. Dia kan nanti barisan banyak. Pada mahsyar. Keluar. Uhraj. Wadzur ila man at'amaka wa awkasa'aka. Lihat orang yang kasih makan kamu dan kasih pakaian kamu. Wa arada bidzalika wajhi. Yang dia berkehendak dengan kasih makan, kasih minum, eh kasih pakaian tadi ikhlas mata-mata karena eh, aku. Fakus biyadi, pegang tangannya. laka, tuh bagianmu. Bagianmu mana? Eh, hak dia buat narik. Wa nasu yawma izin Qad aljamhumul arafu. Sedangkan manusia pada itu pada hari itu tenggelam amin keringatnya. Ya. Ada yang sampai hidung lu, oh, harus tenggelam apa lo? Amin keringat. Ada mahsyar. Langit atau matahari sedengkal. Orang pada semuanya. Fayatakhallalu sububa di kopiak. Ya, kopiak namanya. Ya, tahallul. Ya, itu itu selah-selahin. Di sela-sela itu barisan nyari. zuru man fa'ala bihi dicari, diliatin orang yang berbuat itu ngasih makan dia, ngasih pakaian dia dari kapitunya di dunia. Payak khuzu biadi. Dapat dipegang tangannya. Ya. Wa yadkhiluhul jannata. Dia masukin ke dalam surga. Itu namanya karama dan fadilah yang Allah berikan kepada orang-orang miskin yang miskinnya itu merupakan sayangnya Allah buat dia. Maka terhadap mereka itu Makanya buat kita yang kemarin tuh Kalau mau sedekah, mau infak, mau apa Cari orang-orang yang susah Tapi yang baik Min ahli ta'ah Termasuk orang susah tapi ahli ta'ah ya, Disuruh itu utamain Jangan min ahli syair Orang yang susah tapi ahli berbuat buruk Jangan sedekahin Kan banyak orang susah tapi perbuatan mabok ini jangan. Kalau kita sedekah media berarti kita membantu dia mabok lagi cari yang beneran ya oke langgar cari itu ya tukang botok atau mukul beduk nah itu ah, ini dia nih kasih rebon yang jamaah-jamaah majlis oh, yang rajin itu kalau oh, yang ahli maksiat ya sekedar kalau kita lihat istrinya kasih istrinya aja ya istrinya langsung atau anaknya. Ya jangan habis sampai ke bininya. Dicekok, eh, cekek botol lah. <laughs> Eh. Ane ah, bukan tujuan ane supaya dimabuk, enggak ya, oh, kalau begitu. Jangan. Ya. Jadi mesti jeli kita sedekah atau bantu orang. Lihat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Ya, niat amalin bisa insyaallah. Ya. Nabi Nabi Sulaiman kok bisa kaya tapi bisa ngamalin? Hmm. Ya, yeah. mulai berat banget. Berat banget. Berat. Jangan, nggak ada berat kalau kita mau. Assalamualaikum, Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Li wa li walidayya يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كنت انا من قبله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه حق عليها نحيا وعليها نموت وبها موضوع إن شاء الله دعنا من الآمنين برحمة الله وكرامه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف